Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang majruratul asma. Setelah kita mempelajari tentang kelompok yang pertama yaitu al-majrur bi harfil maka kita menuju kelompok yang kedua dari majruratul asma yaitu al-majrur bil idhofah. Ya, yaitu isim yang dia itu majrur karena sebab idhofah. Namun sebelumnya kita akan mengulang kembali pembahasan tentang al-idhofah. Pernah kita sampaikan secara singkat pada pembahasan yang telah lalu tentang definisi dari idhofah ya, bisa dilihat kembali pembahasan yang telah kita sampaikan. Tidak, tidak ada salahnya kita mengulang pembahasan tentang idofa ini, akan tetapi pada kesempatan kali ini tentunya kita akan lebih meluaskan pembahasan kita tentang al-idofah itu ya. Baik, idofah adalah bentuk penyandaran suatu kata atau isim dengan isim yang lain. Kami ulang bahwasanya idofah adalah bentuk penyandaran suatu isim dengan isim yang lain. Kita ambil contoh misalnya kita Bu Muhammadin, bukunya Muhammad, ya. Di sini ada dua isim ya. Isim yang pertama kitab, kemudian isim yang kedua adalah Muhammad. Contoh yang lain adalah khotamu zahabin ya, cincin emas. Ada dua kata ya, disandarkan kepada kata yang lain yaitu khotam ini kata yang pertama, kemudian zahab ini adalah kata yang kedua. Baik kita perhatikan dari contoh-contoh di atas ya bahwasanya isim yang pertama yaitu kitab dan khatam itu dikenal dengan istilah mudhof. Jadi isim yang pertama yang diletakkan di depan itu dinamakan dengan mudhof. Ya, kalau dalam contoh ini adalah kitab dan khatam. Ini kita kenal dengan istilah mudhof. Ya, adalah kata yang dia diletakkan di awal ya, di awal. Baik musim yang kedua, kalau dalam contoh ini yaitu Muhammad dan Zahab, itu dikenal dengan istilah mubaf ilai, ya, dikenal dengan istilah mubaf ilai. Sehingga ya mengingat susunan idofa adalah terdiri dari mubaf dan mubaf ilai, ya terkadang istilah idofa dikenal dengan istilah mubaf mubaf ilai, ya. Baik, ikhwati fillah bahwasanya i'rab mudhaf ya i'rab mudhaf itu mengikuti kedudukannya di dalam kalimat ya kalau mudhaf dia i'rabnya tentang rofak nasab atau jernya dia mengikuti kedudukannya di dalam kalimat adapun i'rab dari mudhaf ilaih adalah selalu majrur ya i'rab dari mudhaf ilaih selalu majrur contoh ya kita ingin mengulang kembali pembahasan kita tentang mudhof-mudhof ilaih. Intinya bahwasanya kalau mudhof itu dia mengikuti kedudukannya di dalam suatu kalimat. Tapi kalau mudhof ilaih dia majrur. Nah, ini adalah pembahasan kita kenapa e, kelompok al-majrur bil idhofah dimasukkan dalam kelompok ya majruratul asma karena di sini ada mudhof ilaihnya yang dia selalu majrur ya mudhof ilaih dia majrur dengan sebab apa dengan sebab idhofah nah ini adalah inti dari pembahasan kita baik kita lihat contohnya ya kita lihat contoh kitabu Muhammadin mufidun ya kitabu Muhammadin mufidun bukunya Muhammad bermanfaat di sini Kitab Muhammadin ini adalah susunan idhofah, penyandaran suatu kata kepada kata yang lain. Kitab ini adalah sebagai mudofnya, sedangkan Muhammadin dia adalah sebagai mudof ilai. Kitabu sebagai mudof, kita harokati dengan domah. Kenapa demikian? Karena dia sebagai mubtada dalam kalimat ini sebagai mubtada, sedangkan mubtada itu marfu, ya. Ciri rokaknya kalau dalam contoh ini yaitu kitab adalah dengan bomah Maka kitabu Muhammadin ya kitabu dia marfu. Sedangkan Muhammad dia harus selalu majrur karena dia memang posisinya adalah sebagai apa? Sebagai mudhofun ilaih ya, mudhofun ilaih dia majrur. Baik, e, kita ingin melihat contoh yang lain misalnya kita buatkan contoh yang sederhana at-ta'iru kitab Muhammadin ya aku meminjam bukunya Muhammad Nah, kita lihat masih susunan kitab Muhammad, masih susunan kitab Muhammad. Kalau dalam contoh yang kedua ini, kitab dia mansub, ya. Kenapa mansub? Sekali lagi, karena dia kitab ini kan sebagai mudhof, dia mengikuti kedudukannya di dalam suatu e, jumlah atau suatu kalimat. Nah, kalau dalam contoh ini kitab dia posisinya adalah sebagai maf'ul bih, sebagai objek. Kalau sebagai objek maka dia ya kan termasuk mansubatul asma ya. Maka dia mansub ya, kitab maka kita harokati dengan fathah karena kitab dia adalah sebagai objek atau dalam bahasa Arab kita kenal dengan maf'ul bih. Dia mansub. Tapi tetap kita perhatikan ini ya, mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya adalah Muhammad. Dia tetap majrur ya, dia majrur ya. Sekali lagi karena ini susunan idhofah ya. Kitabu Muhammad ini adalah susunan idofah ya. Kalau dalam contoh awal Kitabu Muhammadin ya kitab dia sebagai mudofnya dia marfu, Muhammadin dia adalah e, majrur karena posisinya memang sebagai mudofun ilaih. Ya, demikian pula contoh yang kedua Kitab Muhammadin di sini kitab dia sebagai mudof ya kalau dalam susunan kalimat posisinya sebagai objek dia itu mansub akan tetapi Muhammad dia adalah sebagai mudhofun ilaih maka dia harus selalu ya majrur ya mudhof ilaih ya dari kata kitab baik ya kita e, perhatikan contoh yang lain contoh yang ketiga untuk lebih memudahkan pembahasan kita ya tentang e, idhofah tentang mudhof mudhof ilaih ya di sini kita lihat misalnya contoh yang ketiga hadhihi al-mulahadhah ya hadhihi al-mulahadhatu maujudatun fi kitab Muhammadin ya catatan ini terdapat di bukunya Muhammad ya di sini kita perhatikan kitab Muhammadin di sini masih susunan sama susunan idhofah ya kitab Muhammad akan tetapi kitab di sini sebagai mudhofnya dia majrur kenapa karena memang dia didahului huruf jer sehingga dia majrur ya posisinya sebagai mudhof sekali lagi kalau mudhof dia itu i'rabnya disesuaikan dengan kedudukannya di dalam suatu jumlah atau di dalam suatu kalimat. Namun berbeda ya ceritanya dengan mudhof ilaih, maka dia selalu majrur. Maka kita lihat di sini ya kitab Muhammad dia kitabi Muhammadin tetap ya majrur. Muhammadnya dia majrur ya. Mungkin itu sekilas ya pembahasan kita tentang ya al-idhofah ya sudah dapat dipahami. Intinya bahwasanya kalau idhofah itu adalah penyandaran dari suatu kata ya kepada kata yang lain ya. Ya, kata yang di sini itu isim ya. Isim yang pertama ya itu disandarkan kepada isim yang kedua. Kalau isim yang pertama dia itu dikenal dengan mudhof ya, kemudian isim yang kedua yang terletak di belakangnya itu adalah sebagai mudhof ilaih ya. Kalau mudhof dia mengikuti i'rab sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat. Tapi kalau mudhof ilaih dan ini pembahasan kita, kalau mudhof ilaih dia itu selalu majrur ya, dia selalu majrur. Baik, kami kira dapat dipahami ya sekilas tentang pengertian dari al idofah Sekali lagi, idofah pernah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu.